Mitra bisnis Kompas menulis ada sekitar 6.000 izin pertambangan mineral dan batu bara yang tumpang tindih, baik dengan sesama izin tambang maupun dengan izin pengelolaan hutan. Sebagai contoh, izin pertambangan di lahan yang sama dapat dimiliki oleh dua atau tiga perusahaan yang berbeda, yang pada akhirnya sering menimbulkan sengketa. Bila hal ini tidak segera diatur, maka dapat mengancam lingkungan, kegiatan pertambangan, dan juga pendapatan negara. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Anar S. Sampetoding. Pak Anar, apa komentar Anda? Ya karena aturan dari pemerintahnya itu sendiri yang beri peluang itu. Ya seperti yang seperti yang baru-baru ini P14 sampai 18 itu yang peraturan pemerintah eh, Menteri Kehutanan yang P14 sampai P18 itu juga itu juga tambah bertambah itu bertambah membuat tambah runyam lagi. Seperti apa sebenarnya keadaan di lapangan? Ya, ya tumpang tindih, ya tumpang tindih antara eh, pengusaha kehutanan dengan pengusaha tambang itu dengan pengusaha perkebunan. Ya gimana apa kemauan pemerintah sendiri yang tidak mau sepertinya sepertinya tidak mau menyelesaikan permasalahan ini gitu. Karena peraturan-peraturan yang muncul itu ya makin bikin runyam. Ya ya ya gimana ya? Sekarang kan masalah hukumnya kan tidak jelas. Jadi kepastian kepastian hukum yang tidak jelas, ya kepastian berusaha mungkin tidak jelas. Ya sehingga semua jadi ya makin makin kacau di lapangan ini. Jadi ini akibatnya ini ya nggak tahu akibatnya masalah perekonomian juga nanti. Apakah penyelesaian tidak dilakukan antar pengusaha, ini kan sebenarnya masalah hukum. Ya karena kalau sudah tumpang tindih kan berarti kan sudah masalah hukum. Nah, di sini kelihatannya bukan lagi masalah hukum, masalah siapa yang kuat, siapa yang lemah gitu. Jadi objek objek baru kan untuk aparat. Karena ini kan diciptakan sendiri juga oleh pemerintah-pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tahu departemen ya mestilah keadaan di negara kita gitu memang memang kalau memang kalau <clears throat> kalau sebenarnya sih itu tidak bisa kita salahkan otonomi daerah karena gitu loh ini kan otonomi daerah kan per, atur apa e, peraturannya kan masih masih abu-abu antara mau diberi kewenangan dengan dengan, dengan tidak gitu sehingga kan terjadi begini kan jadi memang peraturan itu dari pusat sendiri yang ciptakan begitu Iya jadi teman-teman semua pengusaha seluruh Indonesia itu mengharapkan kepada pemerintah supaya itu kita diberi kepastian berusaha dan kepastian hukum ya kan karena di contoh teman-teman banyak ya teman-teman pengusaha-pengusaha daerah mempunyai misalnya ATH tapi pemerintah daerah bilang tidak boleh dikelola. Kan. Sedangkan kita sudah membayar ke pusat untuk untuk izin-izin segala macam iuran-iuran. Tapi pemerintah daerah bilang tidak bisa. Itu kan ini bahaya sekali ini kan ceritanya. Demikian Anar S. Sampetoding. Saya Dinda Natasha.